Bahwa perintah Rasulullah SAW untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan juga perintah Rasulullah SAW untuk menjauhi kesyirikan merupakan inti agama. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون Janganlah kalian berdoa bersama Allah kepada ilah yang lain. Tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah. Kullu syai'in halik, semuanya akan binasa illa wajh kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala lahul hukmu wa ilaihi turja'un milik Allah lah segala hukum dan kepadanya lah semua akan dikembalikan demikian pula dalam surat Yusuf Allah katakan inil hukmu illa lillah sesungguhnya hukum ini milik Allah amara an la ta'budu illa iyyah Allah perintahkan agar kalian jangan beribadah kecuali kepadanya. Ini inti dari agama. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Faqad amara ibadahu minal anbiya'i was salihin wa ghairihim bi ikhlasil ibadati lahu Allah perintahkan hamba-hambanya, Allah perintahkan para nabinya Allah perintahkan orang-orang saleh semuanya untuk beribadah hanya kepada Allah saja, satu-satunya. Wa nahahum an ya'budu ma'ahu ghairahu dan melarang untuk beribadah selain bersama Allah kepada yang lain. Wa hadha huwa dinuhu alladhi ba'atha bihi Inilah agama yang dibawa oleh para rasul-rasulnya wa anzala bihi kutubahu dan juga ini agama yang diturunkan kitab-kitabnya membawa agama ini wa radiyahu li'ibadah yang Allah ridha untuk hamba-hambanya wa huwa islam dan itulah makna al-Islam sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam pertanyaan Jibril alaihi salam Qala dikatakan kepadanya, "Ya Rasulullah, mal Islam? Apa itu Islam?" Dijawab, "Al-Islam an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a." Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam riwayat lain memang disebutkan tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wa fi riwayah tashhada an la ilaha illallah وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان Khonibidunazakumullah ditanya apa itu Islam? Beribadah kepada Allah saja dan jangan beribadah pada yang lain. Maka ibn khonibidunazakumullah kalau kita naudzubillah min dzalik terjerumus ke dalam kesyirikan, berarti yang rusak adalah intinya agama. Kalau kaum muslimin berdoa kepada kuburan-kuburan keramat, kepada pohon keramat, kepada orang mati, memanggil wali Allah, memanggil Nabi, memanggil Rasul, memanggil siapapun dengan kalimat doa, minta keselamatan, minta pertolongan, minta syafaat, maka berarti dia dalam keadaan rusak inti agamanya. Jangan main-main. Yang rusak adalah inti agama. Bisa dibayangkan bagaimana kalau inti agamanya telah rusak Pondasinya telah luluh hancur. Bagaimana bangunannya? Dalil kedua dalam bab ini dibawakan oleh musannif rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah wa qawlihi والذين تدعون من دون الله ما لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Berkata musannif rahimahullah dan mereka-mereka yang kalian seru selain Allah tidak memiliki sedikit pun tidak memiliki sekit mir pun in tad'uhum la yasma'u du'aakum Kalaupun kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u, kalaupun mendengar, mastajabu lakum. Mereka tidak akan bisa mengabulkan permintaan kalian. Dan hari kiamat akan mengingkari kalian dan mengingkari kesyirikan-kesyirikan kalian. Walayunabbi'uka mislu khabir. Dan gak akan menghabarkan kepadamu seperti al-khabir seperti Allah SWT. Ayat ini juga sama. Menyebutkan tentang kelemahan-kelemahan sesembahan-sesembahan selain Allah. Atau kelemahan makhluk-makhluk. Tadi kita dapatkan dalam ayat pertama. Bahwa makhluk-makhluk layak yakhlukuna syai'an. Tidak bisa menciptakan. Nggak bisa menentukan takdir-takdir. Dan mereka tidak memiliki manfaat dan madarat. Tidak bisa menentukan kebaikan dan keburukan. Maka nggak mungkin bisa jadi ilah yang diibadahi. Dan nggak mungkin kemudian seseorang meminta kepadanya karena dia tidak bisa menciptakan, nggak bisa menakdirkan. Sekarang dalam ayat ini Allah sebutkan beberapa kelemahan yang lain dan ini kelemahan seluruh makhluk. Pertama kata Allah, mereka la yamlikuna min tutmir. Mereka tidak memiliki. Wa faqidu syai' la yu'tih. Yang tidak punya nggak akan memberi. Iya kan? Pepatah mengatakan takut syai la yu'ti. Orang yang tidak punya nggak akan memberi. Sedangkan manusia punya apa? Yang ada dalam dirinya bukan milik dia. Milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada dirinya dia tidak kuasai. Bisakah kalian mengatur apa yang ada dalam diri kalian? jantungmu, darahmu dan sebagainya. Mereka jalan-jalan sendiri, mereka berdetak-berdetak sendiri. Kamu nggak tahu apa-apa. Silahkan. Kalau kalian bisa ngatur detak jantung kalian, berhentikan sebentar aja. Barang 5 menit, 10 menit. Itu bukan kamu. Bukan kita yang ngatur. Padahal di dalam diri kita. Yang ngatur Allah SWT. Kapan Allah hentikan mati dia. Barakallahu fikum. Berarti la yamlikuna min qitmir. Dan qitmir adalah kulit arinya di kulit di biji korma. Menunjukkan betapa kecilnya. Kalian segini aja gak punya. Yang kedua, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa pada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Tidak mendengar doa kalian. Karena orang mati disebutkan in qata'a amaluhu. Dan ini ikhwan ibn azakumullah yang disebutkan sebagai hukum asal dari orang mati. Maka riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa orang mati kadang mendengar pada saat-saat tertentu dan itu sementara. Keluar dari asalnya. Tapi hukum asalnya Allah katakan dalam Al-Quran, "Wama anta bimusmi'in Man fil kubur. Engkau nggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Itu ucapan Allah SWT. Yang tidak bisa diganggu-gugat. Wa ma anta musmi'in man fil kubur. Ada pun disebutkan dalam riwayat Rasulullah SAW mengajak bicara mayat-mayat musyrikin di sumur Badr atau di belumbang Badr. Apakah kalian sudah dapati apa yang Allah janjikan atas kalian? Kami sudah mendapati apa yang Allah janjikan pada kami. Kata seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa engkau mau berbicara pada orang-orang mati?" Kata Nabi SAW, mereka saat ini lebih mendengar dari kalian. Nanti dijadikan oleh Allah mendengar supaya mereka sakit hatinya. Supaya mereka betul-betul tersiksa sebelum tersiksa yawmal qiyamah. Apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan atas kalian? Dikatakan saat ini lebih mendengar. Itu keluar dari asalnya. Wal asal mereka tidak mendengar sebagai mayit. Dan itu dibuktikan dengan ucapan sahabat tadi, apakah engkau berbicara pada orang mati? Kalau saja orang mati bisa mendengar, maka niscaya Rasulullah akan membantah prinsipnya. Kata siapa orang mati nggak mendengar? Orang mati itu mendengar kan begitu. Tetapi Nabi tidak menjawab seperti itu. Dibenarkan pertanyaannya. Dibenarkan pertanyaannya bahwa orang mati memang tidak bisa mendengar. Tetapi kata Nabi saat ini mereka lebih mendengar dari kalian. Demikian pula Ketika kita salam, dikatakan innalillahi malaikatan sayyahin. Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling yang menyampaikan salam kalian kepada mereka, para orang mati tadi. Khairullahazakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka di sini sudah kita katakan bahwa namanya alam kubur adalah alam barzakh. Barzakh itu artinya hijab. Barzakhun. Kaum muslimin yang saya hormati. Maknanya bahwa alam mereka terpisah dari alam kita. Tidak bisa ada hubungan apapun. Tidak mendengar berbicara, tidak ada hubungan telepon, tidak ada hubungan apapun. Terputus. Mereka di dunia mereka, kita di dunia kita. Mereka di alam yang lain, kita di alam lain. Mereka orang-orang mati di alam berzah, alam yang terpisah. Maka ikhwan azakumullah. Mereka tidak mendengar doa kalian. Kalaupun mendengar, sudah kita terima. Anggapan kalian kalau memang mendengar. Tapi kalau mendengar, bisa mengabulkan. Wa in mastajabu lahum. Kalaupun mendengar, nggak bisa mengabulkan. Nggak bisa. Mau berbuat apa dia? Dalam keadaan sudah mati. sudah wafat, sudah meninggal. Walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al qiyamah yakfuruna bi syirkikum. يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم Allah menggambarkan tentang sesembahan-sembahan musyrikin yang disembah oleh mereka apakah batu-batu, pohon-pohon ataupun orang-orang mati ataupun malaikat-malaikat dan para anbiya dan berhala-berhala Allah gambarkan bahwa mereka semuanya memiliki kelemahan wajar sebagai makhluk. Memiliki kelemahan-kelemahan yang wajar sebagai makhluk. Saya khawatir ketika kita bilang kelemahan kemudian mencercah malaikat. Malaikat dibilang punya kelemahan. mencercah Rasul. Rasul dibilang punya kelemahan yang kita maksud adalah bahwa mereka makhluk. Yang namanya makhluk nggak bisa menciptakan. Semua makhluk, termasuk malaikat, termasuk para nabiya, Mereka makhluk. Bahwa makhluk itu tidak bisa menentukan takdir baik, takdir buruk. Semua, termasuk malaikat, termasuk para nabiya, Demikian pula, yang namanya makhluk tidak memiliki di alam semesta ini. Bahwa, bahkan dirinya dimiliki oleh Allah. Malaikat milik siapa? Milik Allah. Para anbiya milik siapa? Milik Allah manusia, salihin, mukminin milik siapa? Milik Allah. Semuanya memiliki, dimiliki, bukan memiliki. Ini kelemahan yang wajar sebagai makhluk. Dan juga yang namanya makhluk nggak akan bisa mengabulkan doa. Karena mereka tidak punya kekuasaan seperti Allah yang menyatakan pada apa yang dikehendakinya kun fayakun. Jadilah, maka jadilah dia. Itu Allah SWT. Makhluk nggak bisa, malaikat nggak bisa, nabi juga nggak bisa. Ajzihim wa dha'fihim wa anahum qad intafat anhumul asbab allati takuna fil maj'u. Berarti mereka makhluk-makhluk ini semuanya tidak memiliki sebab-sebab yang menjadikan dia diibadahi. Tidak ada. Alasan apa mereka diibadahi? Alasan mereka memiliki? Tidak, mereka tidak memiliki. Alasan mereka mendengar? Tidak. Mereka tidak mendengar. Alasan mereka bisa mengabulkan? Tidak pula. Kalaupun mendengar, mastajabu. Mereka nggak akan bisa mengabulkan. Lantas kenapa diibadahi? Ini khulidin a'azakumullah. Intafat al-asbab. Apa itu asbab? Al-mulk, kepemilikan. Wasima'ud du'a, bisa mendengar. Wal qudrah al-istijabah, dan kemampuan untuk mengabulkan doa. Famatalam tujad hadhihi syurut tamah kalau tidak ada syarat-syarat ini secara lengkap tidak akan bisa. Tidak akan bisa disembah dan tidak pantas diibadahi dan tidak mungkin kita meminta kepadanya sebagai doa. Tidak bisa. Kamu di Indonesia memanggil Habib yang mati 300 tahun yang lalu dan dikuburnya di Yaman. Hidup saja nggak mendengar apalagi mati. Ya Habib Fulan, ya Habib Fulan, Habibnya di sana. Di Yaman sana. Mati lagi. Kalau hidup saja, masih hidup di sana, dipanggil, apakah dia dengar? Tidak dengar. Jangankan di Yaman. Di sini saja nggak nggak dengar. Kamu manggil di sini ya Habib Fulan, ya Habib Fulan. Habibnya sedang he, bikin acara di sana. Nggak dengar apa-apa. Famata lam tujad maka kalau tidak ada syarat-syarat itu batalat da'watuhu batil doanya. Fakaifa kaifa udimat bil kulliyah? Apalagi kalau tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada secara sempurna saja maksudnya punya, bisa mendengar, tapi nggak sempurna pendengarannya. Yang ini kedengeran, yang itu nggak kedengeran. Nggak bisa mengabulkan doa. Atau punya, memiliki, tapi terbatas. Oh kalau ini saya bisa kasih, kalau itu saya nggak bisa. Itu saja sudah batil kalau orang berdoa kepada dia. Menunjukkan batilnya doa kepada orang tersebut. Pendengarannya terbatas, kepemilikannya terbatas. Apalagi kalau ternyata udimat bil kulliyah. Kalau ternyata tidak memiliki sama sekali. Tidak punya sama sekali. Sekipir pun tidak punya. tidak mendengarnya, tidak mendengar sama sekali. Karena mati. Maka na'udzubillah. Orang yang meminta kepadanya Imam majnun wa imam dal. Imam orang gila wa Imam orang sesat. Memiliki pemahaman yang batil dan orang gila lebih ringan. Rofia al-qalam. Ya tembok, saya minta tembok. Diajak bicara temboknya, tiangnya. Wahai tiang, aku minta, aku susah. Orang gila. Tembok diajak bicara. Ini gila, Rofia al-Qalam. Tetapi yang heran ada orang-orang yang tidak gila. Ngajak bicara batu nisan. Ya fulan, ya Habib fulan, sudah mati orangnya. Yang diajak bicara batunya, tanahnya. Atau bicara pada pohon. Atau bicara pada tiang juga. Karena ini pernah disenderi dulu oleh Habib Fulan. Maka ini memiliki barokah. Lihat tiang yang pernah disendiri, disenderi wali Fulan. Kasihan. Fanafa anhum al-mulk maka Allah nafikan kepemilikan. Ma yamlikuna min tutmir. Mereka tidak memiliki sekitmir pun. Kata Ibn Abbas, Abu Mujahid, dan Ikrimah, dan Atta, dan juga Al-Hasan, wa Qatadah, Al-Qitmir itu adalah Al-Lafafah ala takunu ala nawa'id tamr. Lafafah yang meliputi, yang membungkus biji korma. Ada kulit ari yang membungkus biji korma. Itu dikatakan dengan katmir. Dan itu gambaran betapa rendah dan kecilnya. Tidak bernilai. Itu pun nggak punya. Apalagi yang lain. Kama kala ta'ala. Sebagaimana Allah katakan. Ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Mereka beribadah kepada selain Allah makhluk-makhluk yang tidak memiliki untuk mereka rezeki. Tidak memiliki di langit, tidak memiliki di bumi. Sedikit pun syai'an. yang un dan tidak akan sanggup memberikan rezeki. Menunjukkan betapa jeleknya peribadatan mereka. Beribadah kepada sesuatu yang tidak memiliki rezeki sama sekali. Tidak memiliki rezeki yang di langit maupun yang di bumi. Dan tidak mampu. Itu surat An-Nahl ayat 73. Dalam surat Saba Allah katakan, "Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah." Silakan panggil, silakan seru, silakan kalian berdoa meminta kepada selain Allah yang tidak memiliki sebidi darah pun di langit dan tidak pula di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Mereka tidak memiliki pada keduanya sekutu tidak pula mereka menjadi pendukung. Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzinala. Dan tidak ada yang bermanfaat syafaat kecuali dengan izin Allah. Lihat kata Allah. Sudah pernah kena singgung dalam bab-bab sebelumnya. Bahwa mereka berdoa kepada benda-benda, kepada makhluk-makhluk yang memiliki sekian kelemahan. Kelemahan pertama la yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka tidak memiliki sebiji dzarrah pun, tidak di langit, tidak pula di bumi. Mereka tidak punya. Kelemahan kedua, wa malahum fihi min syirkin. Mereka juga tidak ikut andil dalam memiliki. Tidak memiliki, tidak pula ikut andil, ikut urun dalam memiliki, tidak. Yang ketiga, wa malahum minhu min dhahir dan mereka pun bukan sekutu Allah bukan pembantu Allah, bukan pendukung Allah SWT. Tidak. Allah tidak butuh zahir. Yang keempat, mereka juga syafaatnya tidak bermanfaat kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Alasan apa kamu minta? Alasan apa kalian berdoa kepadanya? Kepada Habib Fulan, kepada kuburan fulan, kepada kuburan keramat fulan, kepada nabi, kepada rasul, kepada malaikat, ya Jibril, ya Mikail. Alasan apa? Alasan mereka memiliki Allah telah jawab la yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka tidak memiliki mithqala dzarrah. Dalam ayat yang sedang kita bahas, la yamlikuna min qitmir. Mereka nggak punya. Tapi alasan barangkali mereka ikut andil dalam memiliki. Tidak. Allah bantah pula. Wa manahum <clears throat> Tidak bagi mereka fihima min syirkin. Mereka tidak punya sekutu dalam memiliki. Ya memang milik Allah, tapi kan ikut memiliki. Tidak kata Allah. Tidak ikut memiliki. Mereka bukan sekutu Allah. Mereka tidak ikut urun dalam memiliki. Alasan ketiga, mungkin mereka menyembahnya karena ini pendukung-pendukung Allah. Jadi kita minta kepada orang dekatnya yang mendukung Allah Ta'ala. Tidak. Allah tidak butuh siapapun. Dan Allah tidak perlu bohir siapapun. Allah Tidak seperti raja punya wakil, presiden punya wakil. Tidak. Allah tidak memerlukan semua itu. allah Alasan keempat dan ini yang paling banyak. Tapi kan ini orang soleh. Kalau orang soleh pasti dekat dengan Allah. Maka kita minta pada dia agar kita dibela nanti di dekat di sisi Allah. Bukankah dia dekat dengan Allah? Dia kan bisa bela kita nanti. Ya Habib Fulan, aku minta syafaatmu, belalah aku. Itu pun dibantah oleh Allah dengan ucapan yang keempat. Wala syafa'atu indahu illa liman adinalah. Tidak bermanfaat syafaat, syafaat siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak izinkan tidak bermanfaat. Berarti kalau dia memberikan syafaat kepadamu, Allah katakan tidak, tidak bisa. Jadi gimana? Yang minta pada yang mengizinkannya. Minta kepada pemiliknya. Allah yang memilikinya. Allah mengizinkan kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah tidak mengizinkan kepada yang lain. Allah ridho kepada si fulan boleh diberi syafaat dan Allah tidak ridho kepada orang-orang kafir untuk diberi syafaat. Maka Allah SWT yang menentukan. Berarti Allah katakan lillahi syafaatu jami'an. Milik Allah lah seluruh syafaat. Maka barakallahu fikum. Yang namanya syafaat milik Allah. Kalau mau minta syafaat, minta kepada pemiliknya. Wa nafa'anhum sima'ad du'a yang kedua, dinafikan pula pendengaran. Bahwa makhluk-makhluk tadi tidak memiliki pendengaran dalam artian tidak sami'un alim. Jangan dijawab, tapi kan e, malaikat mendengar, rasul mendengar, manusia kan mendengar. Iya, tetapi sangat terbatas. Tidak maha mendengar. Dan itu pun kalau hidup. Kalau sudah mati, tidak mendengar. Maka Allah katakan in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau mereka berdoa kepada orang-orang tadi, mereka tidak akan bisa mendengarkan doa kalian. Kalau kalian doa pada mereka, mereka nggak dengar doa kalian. Limadha li'annahum ma baina mayyitin wa ghaibin wa mushtaghilin bima khuliqalah wa musakhirin bima umira bih kal malaikat. Kenapa tidak mendengar? Karena beberapa sebab-sebab yang berbeda-beda. Imma mayit, orang mati, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Atau yang kedua, gaib tidak ada. Kamu memanggilnya di sini, orangnya di Jakarta, ya enggak dengar. Kecuali kalau lewat telepon. Baik. Yang kedua, yang ketiga, bisa jadi karena istighal, karena sibuk malaikat masing-masing punya tugas. Ngapain ngurusi ucapanmu? Malaikat-malaikat masing-masing punya tugas-tugas sendiri-sendiri. Yang ini mencatat, yang ini begini, yang ini. Maka kamu mengatakan, wahai malaikat, wahai malaikat, apa yang ngurusi kamu? Gak akan ngurusi kamu. Kenapa? Karena malaikat sudah dikatakan oleh Allah, yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya melakukan apa yang diperintah. Apakah mereka diperintah untuk mendengarkan kamu? mendengarkan ucapanmu, ratapanmu, doamu? Tidak. Tidak disuruh. Malaikat akan sibuk dengan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Wa musakhar bima umira bih. Atau karena sudah diatur oleh Allah untuk suatu yang Allah kehendaki. Ini di sana, ini di sini, ini ini begini, ini begitu. Atau benda-benda mati yang nggak bisa mendengar. Maka Allah katakan la yasma'u du'aakum wa in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian doa pada mereka, mereka nggak dengar doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna syirkikum. Dan hari kiamat nanti mereka akan kufur, mengingkari kesirikan-kesirikan kalian. Bahkan Bukan jadi pembela tapi jadi lawan. Itu pun kalau dia ahli tauhid. Itu pun kalau dia orang soleh, benar-benar soleh, mukmin, taqi, maka dia pasti akan marah kepadamu ya kiamat. Siapa yang nyuruh kamu meminta kepadaku? Aku sudah berkata ketika hidupku pada kalian. Mintalah kepada Allah. Doalah kepada Allah. Kenapa minta kepada aku? Kenapa minta kepada kuburanku? Aku melepas diri dari kalian. Aku nggak ikut campur dengan kalian. Aku berlepas diri, ya Arab. Aku tidak suruh mereka. Lihat, bukan membela, tapi justru meninggalkan kamu, menjauhi kamu. Kalau engkau berdoa pada mereka. Pada orang-orang soleh tadi. Malaikat akan berlepas diri. Para anbiya akan berlepas diri. Para rasul akan berlepas diri. Orang-orang soleh juga akan berlepas diri. Sebagaimana digambarkan pula dalam ayat lain واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا mereka mengambil sesembahan-sembahan selain Allah liyakunu lahum izza untuk membuat mereka mulia untuk mendukung mereka kalla kata Allah tidak sekali-kali saya nabi bisyirkikum. Mereka justru akan mengingkari kesirikan-kesirikan kalian. Dan mereka justru akan menjadi musuh kalian. Yakununa alaihim didda. Didda musuh, lawan. Justru mereka akan menjadi lawan kalian. Dalam surat Maryam. Atau ayat lain Allah katakan. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka mengkufuri Kesekian kalian kata Ibnu Katsir maknanya mengkufuri adalah yatabarrauna minkum. Mereka akan berlepas diri dari kalian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين Kata Allah, siapa yang lebih sesat? Dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mungkin akan mengabulkan sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun. Dan mereka lalai. Ghafil, nggak tahu apa yang kalian minta. Wa idza nas dan kalau manusia dikumpulkan nanti yaumul qiyamah mereka menjadi ada menjadi musuh-musuh kalian. Lihat ayat dengan ayat yang lain saling mendukung, saling menjelaskan. Kanulahum a'da'an, mereka akan menjadi musuh-musuh kalian. Bukan menjadi pembela. Bukan menjadi syafi', Bukan memberikan syafaat, tapi justru menjadi a'da'a, musuh-musuh kalian. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin dan mereka akan mengingkari peribadatan-peribadatan para penyembahnya. Latihan bin azakumullah. Uqiba bihirmanih diberi oleh Allah balasan dengan lawannya. Pengen dapat syafaat, dapatnya permusuhan. Pengen dapat pembelaan, dapatnya justru penentangan. Ingin mendapat dukungan, justru dapatnya penentangan. Aku tidak nyuruh kalian. Aku berlepas diri dari kalian. Aku gak ikut-ikutan. Aku nggak nyuruh kalian seperti itu. Aku sudah ingatkan kalian jangan syirik, jangan syirik. Qala ta'ala ayat berikutnya atau kalimat berikutnya wala yunabbi'uka mislu khabir dan gak akan menghabarkan kepadamu seperti Allah. Ay wala yukhbiruka umur wa Artinya gak akan menghabarkan kepada kamu dengan akibat-akibat satu perkara. Ini akibatnya apa? Ini akibatnya apa? Ini kemana? Ini kemana? Wa dan apa yang akan dicapai oleh jalan yang ini dan jalan yang itu Gak ada yang bisa menghabarkan seperti yang khabir terhadapnya. Seperti yang maha tahu tentangnya. Kalau kata ada, berkata kata ada, yakni nafsahu. Yang dimaksud adalah dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak akan mereka bisa menghabarkan sebagaimana al-khabir. Yaitu Allah. Nanti kalau kamu meminta kepada wali fulan, wali fulan akan membela kamu. Itu kabar dari dia. Dari muharrif, seorang yang sesat, menyimpang. Jangan percaya dia tidak menghabarkan seperti Allah yang maha tahu bahwa nanti nggak begitu kejadiannya. Allah kabarkan kejadiannya, justru mereka akan menentang orang yang berdoanya, akan menentang orang yang menyembahnya. Baik. Wala yunabbi'uka mislu akan menghabarkan kepada kamu dengan berita-berita yang benar tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Gak akan mereka bisa memberitakan berita yang sebenar-benarnya. Nabi Uka mitul khabir. Fa'in akbar bil waqi' la mahala. Karena Allah menghabarkan sesuatu yang pasti terjadi. Yang pasti benar. Subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka memberitakan berita-berita yang kadzab. kurafat, Tebak-tebakan kemungkinan-kemungkinan. Barangkali saja mereka akan jadi bela pembela kita. Mungkin akan begini, mungkin akan begitu. Semuanya nggak pasti. Tetapi apa yang Allah kabarkan, kepastian. Maka jangan percaya dengan berita mereka. Percayalah dengan berita Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu, saya katakan kata Syekh Abdurrahman al-Syeikh wal musyrikun lam yusallimu lil'alimil khabir ma akhbara bihi an ma'budatihim kaum musyrikin tidak mau menerima berita dari Allah Al-Alimul Khabir tentang sesembahan-sembahan mereka. Faqalu maka mereka menjawab tamlik wa tasma wa tastajib wa tasfa mereka berkata berhala-berhala ini kuburan ini orang-orang soleh bisa mendengar bisa mengabulkan doa mereka memiliki mereka ikut memiliki bersama Allah. Mereka akan bisa membela kita. Ini ucapan mereka. Walam yaltafitu ila ma akhbara bihil khabir. Mereka tidak mau membaca, nggak mau melihat, nggak mau mendengar apa yang Allah kabarkan. Padahal Allah al-khabir, pada Allah yang maha tahu. Min anna kulla ma'budin yu'adi abidah bahwa setiap sesembahan akan memusuhi penyembahnya nanti yaumul qiyamah. Wa yatabarra minhu akan berlepas diri daripadanya sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Qur'an. Wa yaumal wa yauma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum makanakum antum wa syurakaukum فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون Perhatikan ayat ini dalam surat Yunus ayat 28, 29 dan 30. Di awal dengan ucapan Allah, nanti hari ketika kami kumpulkan mereka seluruhnya. Kami katakan kepada orang-orang yang berbuat syirik. Maka nakum antum. Tetaplah kalian di tempat-tempat kalian. Fazayyalna bainahum wa qala syuraka'uhum dan berkatalah sekutu-sekutu mereka. Ma kuntum iyyana ta'budu Sekutu-sekutu itu sembahan-sembahannya. Sesembahan-sembahannya berkata, Ma kuntum iyyana ta'budun. Kalian gak nyembah kami. Kalian bukan menyembah kami. Enggak, kami nyembah kamu. Enggak, kamu gak nyembah kami. Karena tidak tahu. Bahkan Ketika mereka sudah menyatakan sungguh kami menyembah kalian, tetap mereka menyatakan engkau kalian tidak menyembah kami, tapi menyembah syaitan yang menyuruh kalian. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Maka cukuplah Allah sebagai syahid. Sebagai saksi. Antara kita dan kalian. In kunna an ibadatikum laghafilin. Kata sembahan sembahannya orang-orang soleh, para anbiya, para malaikat. Cukup Allah sebagai saksinya. Bahwa kami nggak tahu perbuatan kalian pada kami. An ibadatikum laghafilin. Kami ghafil, kami lalai, kami nggak tahu. Kalau menyembah kami, jangan salahkan kami, jangan ikutkan kami. Kami nggak ikut campur, kami berlepas diri. Hunalika tabluhum tablu kullu nafsin ma aslafat. Hari itu akan dibongkar semua. Apa yang telah lewat. Akan dibuka semua. Apa yang telah lewat. Waruddu ilallahi maulahumul haq. Dan akan dikembalikan kepada Allah maulanya yang hak. Yang benar-benar maula. Benar-benar penolong mereka. Wa Wadalla aduhum maka yaftarun. Maka hilanglah semua apa yang mereka katakan dengan dusta di dunia akan dibela, akan dibantu, akan didukung, akan begini, akan balanhum, akan hilang semuanya. Yang mereka anggap nanti akan begini akan semuanya hilang, sirna. Akhraj Ibn Jarir dari Ibn rage berkata Mujahid in kunna an ibadatikum laghafilin qala yaqulu dhalika kullu shayin kana yu'badu min dunillah kalimat kami mengingkari atau kami lalai, kami tidak tahu sesembahan kalian pada kami, itu diucapkan oleh semua makhluk-makhluk yang disembah. Batu akan berkata, pohon yang disembah akan berkata seperti itu. Malaikat akan berkata seperti itu. Para anbi akan berkata seperti itu. Orang saleh semuanya akan menolak dengan kalimat yang sama in kunna an ibadatikum laghafilin. Kami tidak tahu sesembahan kalian pada kami. Kami nggak tahu menahu perbuatan kalian pada kami. Semuanya berlepas diri. Falkayis kayyis istaqbil hadhil ayat. Orang yang cerdas akan lebih percaya dengan ayat ini. Orang yang cerdas akan lebih percaya dengan berita yang pasti dari Allah yang Maha Tahu. Yang ucapannya hak allati hujjah wan nur wal burhan. Yang Al-Qur'an ini merupakan hujjah, merupakan cahaya, merupakan bukti-bukti. Mesti orang yang kais akan menerima bil iman, akan percaya dengan keimanan. Wal qabul wal amal, akan menerima dan akan mengamalkan. Fayujarrid a'malahu lillah. Niscaya mereka akan memurnikan amalan-amalannya hanya untuk Allah saja. Tidak untuk lainnya. Mimman la yamliku nafsihi naf'an wala daf'an. Fadlan an ghairihi. Tidak menyembah siapapun yang tidak memiliki naf'an wala daf'an. Tidak memiliki pembelaan, tidak memiliki manfaat, tidak memiliki madarat fadlan an ghairihim. Apalagi yang lain-lainnya. Kan? Tafadhol. Kalau mau adzan silakan.